Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu nabiyullah wa khaliluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dahu. Ikhwani fi din, a'azzani wa azzakumullah jami'an. Sebelum kita lanjutkan bacaan kita, lanjutan daripada penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Saleh atau Syekh Saleh Al-Fauzan hafizallahu taala terhadap kitab Arba'in An-Nawawiyah. Setorkan terlebih dahulu hadisnya, tafadhal. الطيبات واعملوا الصالحة إن بما تعملون عليم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يبتلي الصخر أكبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي ومتأه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لهم فهو مسلم نعم بارك الله فيكم تفضل حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنه يستجاب له نعم بارك الله فيكم تفضل نعم تفضل yapanlar Naam. Barakallahu fiikum. Insyaallah taala yang lainnya besok ya. Ya. Kita lanjutkan bacaan yang selanjutnya. Qala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala Kata beliau di sini setelah beliau menyebutkan bahwasannya terkadang ada kalanya orang yang sudah melakukan sebab-sebab dikabulkannya doa namun ternyata karena ada penghalang doanya tidak dikabulkan. Jadi Sebab-sebab sudah dilakukan sama dia. Cuman karena gara-gara penghalang akhirnya doanya enggak dikabulkan. Kita lihat amal asbabu fahiya. Adapun sebab-sebab dikabulkan doa yaitu pertama perhatikan baik-baik. Al awal yang pertama yang muddu yadayh membentangkan kedua tangannya. Jadi termasuk faedah yang paling penting dan antum perhatikan baik-baik al aslu fid du'a raful yadain. Hukum asal dalam berdoa itu mengangkat kedua tangan. Nah, kecuali di tempat-tempat yang memang dikecualikan dan, dan tidak diperbolehkan. Seperti doa ketika antum ruko, sujud, itu enggak perlu antum ngangkat tangan gini. Amin. Karena memang enggak di ghairu masyru', enggak disyariatkan. Adapun hukum global seperti antum salat setelah qiyamul lail, salat malam atau misalkan antara adzan dan qomat, paham ya? Itu hukum asalnya mengangkat tangan. Termasuk sebab dikabulkannya doa. Paham ya? Ada yang mengangkat tangan-tangan tangannya gini, ada yang mengangkat gini, Intinya al-amr wasi', perkaranya bebas. Mana yang antum mudah dan jangan berlebihan seperti orang-orang nah barakallahu fikum ahlu bidah wad-dalal sampai tangannya gini misalnya ke belakang atau misalkan tunjuk sekali gini misalkan itu kurang tepat. Hanya santai aja, biasa aja. Gini enggak masalah, antum gini enggak masalah. Paham ya? Nah barakallahu fikum. Walaupun sebagian mereka seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin itu merapatkan ini. Paham ya? Nah, yang jelas itu hukum asalnya al-asal berdoa raf'ul yadain. Hukum asal dalam berdoa itu mengangkat kedua tangan. Jadi kalau antum habis qiyamul lail salat malam berdoa, nah itu tangannya diarahkan ke ke atas. Nah, Kita lihat Wa maddul yadain fi du'a min asbabil istijabah. Membentangkan kedua tangannya di dalam berdoa merupakan sebab-sebab dikabulkan doanya. Yamuddu yadayhi ila sama membentangkan kedua tangannya kemana? Ke arah langit. Bukan ke bawah, wala ke samping kanan, wala ke samping kiri, ke atas. Lima dan yamuddu yadayhi ila sama. Kenapa kok membentangkan tangannya, kedua tangannya, kedua telapak tangannya ke langit kenapa? Isyaratan ila uluwillahi subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Ini di dalamnya ada isyarat eh, yang menunjukkan atas tingginya Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan Allah taala di atas gitu loh ya. Secara apa kemarin? Secara akal naluri yang sehat itu orang langsung bisa yakin bahwasanya Allah Taala di atas. Karena buktinya orang-orang ahlu bid'ah wad yang mereka itu meyakini Allah Taala di mana-mana saja, itu kalau berdoa tangannya kemana arahnya? Ke atas. Ke atas. Allahumma musta'an. Kita lihat kata beliau sini perhatikan baik-baik, "Li'anna Allah jalla wa ala fis Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit. Fis sama ini fi di sini bukan di dalam, tapi ala. Sudah kita lewati faedahnya berkali-kali ya. Fi Terkadang maknanya dzarfiyah di dalam. Zaidun fil masjidi. Zaid di dalam masjid. Terkadang fi artinya ala, di atas. Aamintum man fis sama? Apakah kalian merasa aman dengan zat yang berada di atas langit? Perhatikan, zat yang di atas langit. Fis sama itu ala sama. Paham itu ya? Fi terkadang maknanya apa? Fauqiyah di atas. Jangan sampai keliru. Kemudian juga wala tamshi fil ardi marahan. Jangan kamu berjalan di muka bumi dalam keadaan sombong. Di dalam bumi atau di atas bumi? Di atas bumi. Fi artinya terkadang di dalam bisa, terkadang di atas. Terkadang artinya sababiah, sebab. Nah, jangan sampai keliru juga karena antum mungkin terkadang jumpai artikel dakhalatil mar'atun nara fi hirratin. Seorang wanita masuk ke dalam api neraka di dalam kucing. Itu kalau nggak tahu artinya gitu. Fi hirratin diartikan di dalam kucing atau di atas kucing. Dua-duanya keliru, tapi disebabkan karena kucing artikannya. Finya fi sababiyah gitu ya. Itu semuanya kalau antum mau lihat kita apa kemarin? Mughnil Ladib karya Al-Imam Ibnu Hisham rahmatullah alaih bagus sekali itu. Mengenai makna-makna ba itu maknanya apa saja ada. Fi maknanya apa saja ada. Seperti amam misalkan. Ha? Eh? terkadang maknanya amam ada juga. Amya. Intinya apa barakallahu fiikum hafizakumullah Naam itu semuanya merupakan keindahan-keindahan tata cara bahasa orang Arab di dalam berbicara. Nah, caranya bagaimana, kemudian bagaimana keindahannya ketika kita tahu makna-maknanya tadi itu. Jadi jangan selamanya antum tahu cuma fi di dalam. Zaidun fil masjid. Zaid di dalam masjid satu tok. Itu memang pemula yang dihafal itu gitu loh. Fi di dalam, cuman ada juga fi yang maknanya apa tadi? Di atas. Ada juga fi yang makna sababiah tadi itu. Mahum? Nah, itu perlu diingat baik-baik itu nah. Jangan sampai keliru nanti ngartikan yang tadi itu. Karena dulu pernah ada yang ngartikan itu keliru gitu loh. Dakhalatil mar'atu an-nara fi hirratin. Nah, ada seorang wanita masuk ke dalam api neraka di atas kucing. Ngartikannya itu keliru juga. Di dalam kucing, di kucing itu juga keliru juga. Tapi disebabkan karena kucing. Perempuan tersebut tidak membiarkan kucingnya mencari makan, tidak pula apa? Eh, barakallahu fikum memberi makan. Dia ya ditahan terus, dikurung gitu. Mahum salah ya? Berikutnya. Wa fi hadha masru'iyyatu raf'il yadain fi du'a. Di dalam hadis ini atau lafaz ini terkandung dalil disyariatkannya mengangkat kedua tangan ketika berdoa. Ingat-ingat ini ya, jangan sampai lupa antum sering melakukan doa ini mungkin setelah qiyamul lain salat malam atau mungkin ketika antara adzan dan qomat itu jangan lupa enggak usah malu. Anak sungkan. lah. kenapa dilihat yang lainnya? Santai saja berdoa. Enggak usah malu. Paham ya? Bahkan sebutkan dalam hadis kalau berdoa meminta kepada Allah Taala itu boleh merengek-rengek. Mintanya boleh merengek-rengek kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang kalian minta selama itu permintaan kebaikan Insya Allah taala dikabulkan. Ada tiga kemungkinan, iman dikabulkan di dunia, iman itu dari akhirat, iman antum dipalingkan dari kejelekan-kejelekan yang akan menimpa dirimu. Apa maksudnya itu ya? Jadi semuanya bagus semuanya. Karena doa itu adalah apa? ibadah. Ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Kita lihat. Wal aslu fi du'a raf'ul yadain. Ini ini penting antum garis ini, garis atasnya, bukan bawahnya di atasnya garis. Wal aslu fi du'a raf'ul yadain illa ma dalla dalil ala annahu la turfa' fihi al-aidi fala turfa'. Ini kaidah yang sering muncul ini. Hukum asal di dalam berdoa mengangkat kedua tangannya kecuali tempat yang ditunjukkan oleh dalil bahwasannya enggak boleh diangkat tangan-tangannya maka enggak diangkat juga. Ini namanya ini kaidah ya. Hukum asalnya apa tadi? Raf'ul yadain. Kecuali tempat-tempat memang enggak boleh seperti sujud. Di dalam sujud itu ada enggak doa-doa situ? Ada. Rasulullah menyatakan fa'aksiru doa. Perbanyaklah doa ketika sujud itu. Kalau misalkan imamnya panjang sujudnya, nah dia berdoa perlu enggak angkat tangan ini? Enggak diperbolehkan. Karena enggak disyariatkan. Cukup dia berdoa dalam keadaan dia sujud. Paham maksudnya ya? Seperti itu. Wa illa hukum asalnya tadi itu wal aslu fid du'a raf'ul yadain. Paham insyaallah ya? Ewan na'am barakallahu fikum. Ikhwani fid din azzani wa azzakumullah wa hafizakumullah jami'an wa ra'akum. Yang kedua, asani yang kedua, yaqul setelah mengangkat kedua tangannya ke arah langit, kedua telapak tangannya tadi itu yaqul dia mengatakan ya rab ya rab wahai rabku wahai rabku atau Allahumma. Paham ya? Dan ini termasuk keindahan dalam berdoa. Upayakan antum paham. Yang antum minta apa? Rizki. Dihubungkan dengan zat yang maha memberi rizki. Ya rozak urzukni. Cocok. Walaupun antum ya Allah urzukni boleh. Ya Rahman urzukni gak masalah. Karena sama-sama Allah subhanahu wa ta'ala. Cuman yang tepat itu kalau antum mintanya rezeki. Cocokkan dengan apa yang antum minta. Ya rozak urzukni. Ya ghafar ikhfirli. Ini sebagaimana yang di disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimatullah alaih kalau tidak salah dalam kitab Al-Qawaidul Muslim, Paham ya? Jadi termasuk keindahan orang dalam berdoa dan termasuk bagus dalam berdoa itu dia mencocokkan apa yang dia minta. Minta rezeki berarti ya Razzaq urzuqni, ya Ghaffar ighfirli. Cocok enggak itu? Cocok. Walaupun Anda boleh ya Allah urzuqni, boleh enggak? Boleh enggak itu? Boleh. Ya Allah urzuqni, Allahumma rzuqni. Boleh. Tapi yang cocok tadi itu loh ya. Itu lebih bagus. Ya Razzaq urzuqni. Ya Ghafar ighfirli. Cocok gitu ya. Paham maksudnya? Naam seperti itu. Kita lihat. Ya Rabb ya Rabb wahai Rabbku wahai Rabbku. Yatawassalu ila Allah bi Ya orang tersebut yatawassal itu bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rububiyahnya. Tawassul itu menjadikan perantara agar dikabulkan doanya. Tawasul itu ada yang haram, ada yang disyariatkan. Yang haram seperti tawasul dengan apa? Kedudukan orang-orang soleh. Paham ya? Tawasul dengan bijahis salihin, dengan kedudukan orang soleh. atau tawasul dengan bi'atharis salihin, dengan jejak-jejaknya, bekas-bekasnya orang soleh. Ada orang saleh duduk situ, bekasnya diusapkan gitu untuk berdoa misalkan. Eh? Atau ada orang soleh duduk situ, mampir gitu misalkan, rambutnya jatuh satu diambil untuk tabarruk misalkan. Untuk tawasul itu haram. Mahum. Bahkan tawassul dengan Rasulullah saja diperbolehkan ketika beliau masih hidup. Adapun setelah meninggalnya haram enggak boleh. Datang ke kuburannya, ke Masjid Nabawi sana ya. Nah, barakallahu fikum kemudian datang ke kuburannya misalkan eh, antum elus-elus, atau elus-elus ya. Mengusap-usap itu ya, kuburannya itu enggak boleh. Apa maksudnya? Untuk apa? Untuk tawassul tadi. Nah Kemudian tawassul yang berikutnya yang diperbolehkan tawassul dengan apa? Menyebutkan amalan-amalan soleh yang pernah antum lakukan. Boleh. Antum misalkan setiap orang biasanya Allah alam, setiap orang biasanya yang pernah berbuat amalan soleh yang dia yakini itu benar-benar mengharapkan wajah Allah, itu jangan dilupakan. Jangan dilupakan. Terkadang dibutuhkan. Seperti kisah orang yang apa? Yang masuk ke dalam gua karena ingin berteduh dari air hujan itu. Masuk ke dalam gua tiga orang tersebut tiba-tiba apa? Ada batu besar. Nah, jatuh menutupi mulut gua tersebut. Akhirnya mereka kebingungan. Salah satu di antara mereka mengatakan, "Kalian gak akan selamat." Sampai kalian mau menyebutkan amalan-amalan soleh yang pernah dulu kalian lakukan. Akhirnya mereka satu persatu menyebutkan yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Kisahnya ada dalam Nah barakallahu fikum sahih. Nah, kalau aku melihat yang paling dekatnya ya kitab Riyadhus Shalihin itu. Kisahnya ada di situ. Nah, tapi kalau mau lihat kitab aslinya di dalam Sahih Bukhari juga ada, Sahih Muslim juga ada, mungkin maknanya beda-beda aja. Maknanya beda-beda atau lafaznya beda-beda. Wa illa nah lafaznya berbeda-beda wa illa maknanya sama. Mahum insyaallah ya. Ewa. Kemudian tawasul yang berikutnya boleh. Nah, barakallahu fiikum bertawasul dengan apa lagi? Meminta doa kepada orang soleh boleh. Tapi ingat jangan sering-sering. Kenapa kok dilarang jangan sering-sering? Karena orang kalau sering-sering minta doa kepada orang soleh, akhirnya dia meremehkan doanya dia sendiri. Wah, doa doaku pasti nggak dikabulkan. Aku harus minta doa kepada orang soleh itu. Karena doanya orang soleh sangat dikabulkan. Nah, antum akhirnya merasa apa? merasa doa antum itu nggak dikabulkan sudah. Nah, hati antum terkait dengan orang soleh itu, itu yang menjadi sebab. Kenapa kok sering-sering nggak boleh? Kalau terkadang-kadang nggak masalah doakan anaknya, anak lagi ditimpa musibah, nggak masalah. Tapi kalau sering-sering jangan. Karena kalau sering-sering ternyata doanya orang soleh itu dikabulkan, akhirnya dia meyakini doa dialah yang dikabulkan, doa kami nggak dikabulkan. Apa maksudnya itu ya? Na'am barakallahu fikum. Berikutnya Wahada min tawassul al mashru ini termasuk tawassul yang disyariatkan. Adapun hadis yang mungkin Anda pernah dengar, tawassalu bijahi fa inna jahi 'indallahi 'azim, itu hadisnya la aslalahu. adalah apa seperti itu. Bertawassullah kalian dengan kedudukanku kata Rasulullah. Paham ya? ini dalam hadis yang palsu tadi itu ya. Sesungguhnya kedudukanku di sisi Allah Taala itu agung dan besar. Memang benar kedudukannya agung dan besar, cuman itu dalilnya apa? Tidak sahih La aslalahu enggak ada sumbernya. Jadi enggak boleh antum ya Allah berilah kami barokah, eh, kami bertawassul dengan menyebutkan kedudukan Rasulullah eh, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam misalkan orang-orang itu ya, Allah musta'an itu enggak benar, enggak benar. Kemudian baca komat kami enggak tahu baca apa Al-Fatihah. Allah musta'an. Antum saksikan aja kalau di di masyarakat-masyarakat Allah musta'an. Kalau di sini antum enggak pernah dengar ya alhamdulillah. Yang jelas ini sekedar cuplikan. Biasanya orang-orang seperti itu biasanya bukunya kecil segini, kertasnya kertas kuning, katanya kitab kuning katanya. Nah, Arab juga, cuman Arabnya itu kalau dibaca bahasa Indonesia sama bahasa Jawa. Arabnya itu. <laughs> Pernah lihat antum? Ya na'am barakallahu fikum. Bukan Arab yang seperti kita saksikan ini enggak. Arabnya itu memang Arab, cuman Arabnya itu kalau antum baca bahasa Indonesia, kemudian ada takliknya bawahnya bahasa Jawa. Kitab kuning namanya. Eh, enggak perlu tahu ya, kalau tahu berbahaya. Soalnya itu di dalamnya banyak khurafat mengenai wali-wali menurut mereka, wali apa, wali ini, Allahul musta'an. Berikutnya, Fatawassalu ila Allah bi asma'i wa sifatihi wa rububiyyatihi min asbabil ijabah masyaallah. Tawassul menjadikan perantara kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut nama-namanya dan sifat-sifatnya dan rububiyahnya merupakan sebab-sebab dikabulkannya doa. Tadi itu, ya Razzaq urzuqni, ya Ghafar ighfirli. Ha? Ya Hayyul Qayyum misalkan. Nah, intinya apa? Antum menyebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya kemudian setelah itu meminta apa yang antum minta. Termasuk sebab dikabulkannya doa, ya Allah antallah la ilaha illa ant misalkan. Eh, Al-Ahadus Samad. Eh, lam yalid wa lam yulad misalkan. Antum langsung minta ya Allah misalkan. Enggak masalah. Kalau minta kepada Allah taala itu semua yang antum minta selama kebaikan enggak masalah. Eh, minta harta benar enggak? Naam, tapi harta yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutakabbalan. Dan perlu diingat di benak kita ketika minta rezeki, jangan bayangkan rezeki itu uang terus. Allahumma rzuqna ya Razzaq, Allahumma rzuqna ya Allahumma rzuqna ya Razzaq. Kok setiap hari anak udah doa minta rezeki enggak pernah dapat uang ya? Itu pikiran yang keliru. Paham ya? Uang itu bukan rezeki secara mutlak tapi di antara rezeki uang. Ada enggak rezeki yang lebih daripada uang? Rezeki keistiqomahan di atas Al-Qur'an dan sunnah. Rezeki yang paling besar itu sudah. Paham ya? Jadi kalau antum rezeki itu langsung gabungkan semuanya gitu loh. Allahumma rzuqna ya Razzaq itu jangan bayangnya dolar atau Soekarno Hatta. Paham ya? Jadi ketika Allahumma rzuqna ya Razzaq itu yang kita minta semuanya. Rezeki berupa pakaian, makanan, minuman, kesehatan. Yang paling besar rezeki apa? Istiqomah di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah. Itu paling penting. Oleh karena itu antum sering dengarkan Ketika Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullahi alaih tanya mengenai orang yang mati di atas apa? As-sunnah man mata 'alal islami was sunnah mata 'alal khairi kullih. Barang siapa yang mati di atas Islam dan sunnah, maka dia mati di atas seluruh kebaikan. Masya Allah. Nah, kita lihat berikutnya. Asalisu yang ketiga, annahu asy'atha akhbar. Bahwasanya termasuk sebab dikabulkannya doa, perhatikan ini. Pakaiannya kusut, kemudian berdebu. Bukan berarti kita menyengaja. Bukan berarti kita menyengaja. Ini adalah termasuk disebutkan di sini apa orangnya safar. Orangnya safar. Saat itu ketika safar nggak ada Avanza. Mobil-mobil itu nggak ada, Luxio nggak ada, Avanza nggak ada. Jadi kalau safar itu nampak dia kusut pakaiannya. Kendaraannya apa? Paling bagus onta, kuda, keledai. Paham ya? Jadi kalau antum safar itu kena apa? Kena angin, kena debu itu nampak kusutnya gitu loh. Kalau zaman sekarang mungkin nggak ada, cuman yang diambil ibrah safarnya tadi itu. Paham ya? Orang safar itu termasuk nah barakallahu fikum doanya insyaallah biinnya dikabulkan. Paham ya? Ini disebutkan di sini apa? Asha akhbar. Orang ini sudah menempuh perjalanan jauh sampai pakaiannya kusut dan berdebu. Nah, sudah menempuh cara-cara apa? Sebab-sebab dikabulkan doa. Tapi nanti kita lihat sebab kenapa nggak dikabulkan. Fi halatin rassatin dalam keadaan benar-benar dia tuh lesuh dan kusut dan benar-benar mengharap Allah taala. Laisa indahu kibrun, dia enggak punya kesombongan. Amal insanul mustakbir, adapun orang yang sombong fa inna kibrahu yamna'u qabula du'a'i. Karena sesungguhnya kesombongannya menghalang-halangi untuk dikabulkan doanya. Jadi jangan sombong barakallahu fikum. Kalau berdoa, upayakan benar-benar tawadhu, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum saksikan, antum buktikan sendiri. Alhamdulillah kita sudah buktikan berkali-kali. Ini sekedar contoh aja ya. Membuktikan berkali-kali dan terbukti gitu loh. Antum nyoba. Paham ya? Kalau antum belum merasakan berarti belum ada rasa yakin. Paham ya? Jadi antum harus merasakan, buktikan. Berdoa dikabulkan atau tidak. Insya Allah dikabulkan insya Allah. Eh? Minta rezeki yang enam diberkahi. Meminta apa? Hati yang tenang. Eh? Minta ilmu yang bermanfaat. Insya Allah Ta'ala dikabulkan. Naam. Ikhwani fi din azdan wa berikutnya kata beliau di sini Fahada indahu sababul ijabah wa huwa annahu mutawadhi'un masyaallah. Di sini orang tersebut sudah memiliki sebab dikabulkannya doa yaitu mutawadhi', merendahkan diri. Karena inilah yang dianjurkan. Termasuk wahyu yang Allah telah wahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa di antaranya? Di antaranya tawadhu. Tawadhu merendahkan diri. Hadisnya siapa kemarin tuh? Iyad bin Himar radhiyallahu anhu wa Muslim Rasulullah mengatakan innallaha ta'ala auha ilayya an tawadhu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan wahyu kepadaku agar kalian saling bertawadhu. Hatta la yabghi ahadun ala ahad wa la yafkharu ahadun ala ahad. Artinya apa? Agar kalian agar tidak ada di antara kalian yang saling mendolimi satu dengan yang lainnya. Tidak ada di antara kalian saling bangga dengan satu yang lainnya. Ana keturunan bangsawan keturunan darah merah, mata hijau katanya. Keturunan pahlawan katanya, nggak boleh sombong seperti itu. Mau keturunan apa saja kalau amalannya lambat, keturunan-keturunan tadi itu, nasab tadi itu tidak bisa mempercepat dia. Namanya, Nah, waman batta'a abihi amaluh lam yusri bihi nasabu. Jadi kalau orang amalannya lambat-lambat, itu nasabnya walaupun sebagus apapun keturunan raja bangsawan, keturunan raja Romawi misalkan, itu pun nggak ada manfaatnya. nggak bisa mempercepat. Apa maksudnya ya? Nah, aywan ahmarakallahu kalau Seperti itu. Jadi perlu diperhatikan baik-baik ya, perlu diperhatikan baik-baik. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah. Kita lihat berikutnya, wa dan yutilus safar. Dan juga di antaranya orang tersebut melakukan safar perjalanan yang jauh, yutilus safar dalam artian safar itu panjang jauh gitu. Wa du'a'u minal musafir madhannatul ijabah. Dan doa dari orang yang safar itu adalah termasuk tempat dugaan sangkaan yang paling kuat untuk dikabulkan doanya. Maksudnya itu ya, dikabulkan doanya. Li'annahu bihajatin karena dia butuh sekali. Jadi kalau antum safar itu ada ada kesempatan terutama hari Jumat gabungkan safar dan juga setelah sholat asar kesempatan berdoa barakallahu fikum na'am berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan semua urusannya di dalam belajar, menghafal, mengulang-ulang pelajaran karena itu semuanya penting. Atau minta kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita semuanya bisa dikatakan datang dalam apa? dalam keadaan masa yang jauh daripada masa para salafus saleh. Masa yang sudah banyak fitnah. Dan nanti di akhir zaman tentunya lebih banyak lagi fitnahnya gitu loh. Oleh karena itu doa ini sangat kita butuhkan. Jangan menyepelekan dikit-dikit doa, Orang ada ikut ke Jakarta ikut demonstrasi kok. Ahlus sunnah cuma duduk di masjid doa terus katanya. Ngejek mereka. Allah mustahil ngejek ahlus sunnah. Ahlus sunnah ikut demo diajak. Ya, ahlus sunnah itu dikit-dikit qala Allah qala Rasul. Qala Imam Bukhari rahimahullah kata mereka. Ayo berangkat ke Jakarta, jihad katanya. Namanya ke Jakarta apa jihad katanya. Demonstrasi kok jihad? Jihad dari mana? Paham ya? Demonstrasi itu justru apa? Solusi atau polusi? polusi, kotoran, penyakit. Bagaimana menyampaikan aspirasi rakyat katanya, keluhan rakyat, kok teriak-teriak di pinggir jalan, turunkan harga apa? Bakwan. Turunkan harga biskuit misalkan, turunkan harga BBM, macam-macam yang mereka teriakkan situ. Itu nanti apa? Kalau datang waktu sholat, sholatnya tepat waktu nggak? kira-kira? Tidak tepat waktu. Sholatnya ada yang di pinggir jalan, wudhu pun banyak air katanya tayamum katanya, darurat katanya. Air banyak di masjid, nggak mau ke masjid dia Eh, Allah musta'an. Banyak sekali kemungkaran situ. Nanti kalau nggak direspon aspirasinya tadi, keluhannya tadi kalau nggak direspon, bakar sarana umum, ban-ban dibakar. Oh ya? Seperti itu kejadian demonstrasi. Bukan solusi tapi apa? Polusi. Allah musta'an. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah, muhafizakumullah jami'an perhatikan baik-baik di sini. Fa indahu asbabul qabul. Orang tadi sudah memiliki sebab-sebab dikabulkan doa, Masya Allah. Tapi ingat, Penghalang ini yang jadinya apa? Menjadi sebab enggak dikabulkan doanya. Lakinnal mani alladhi mana'ahu abtala abtala amal hadhil asbab. Akan tetapi penghalang yang menghalang-halangi itulah yang membatalkan amalan sebab-sebab ini. Sudah melakukan amalan-amalan yang dikabulkan doanya, sebab-sebab yang apa? Membikin doanya dikabulkan tapi gara-gara penghalang ini akhirnya batal semua amalan tadi. Fala yakunu laha natijatun maka orang tersebut tidak memiliki hasil. Bayangkan itu. Sebabnya karena penghalang. Kita lihat penghalangnya apa? Qala wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa hudiya bil haram fa anna yustajabu lidzalik. Perhatikan baik-baik di sini. Makanannya haram. Minumannya haram. Pakaiannya haram dia diberi makan kesehariannya itu dari makanan yang haram. Makanan pokoknya itu haram. Pagi daging babi. Siang eh, rita-rita eh, anjing. Eh, sorenya na barakallahu fikum saf kalajengking misalkan. Intinya yang haram-haram semuanya. Paham ya? Minumnya khamer. Ya seperti itu nggak bisa walaupun dia menempuh cara-cara sebab-sebab dia doa karena dia melanggar tadi itu ada penghalang nggak bisa dikabulkan makanannya haram, minumannya haram, jaketnya dari kulit harimau. Paham ya? Nah, Allah musta'an, pakainya haram, diberi makan dari harta yang haram, makannya dari harta riba misalkan. Allah musta'an, hati-hati. Fa anna yustajabu lidhalik? Fa anna yustajabu lidhalik? Bagaimana mungkin doanya dikabulkan? Enggak mungkin. Karena penghalang tadi itu. Jadi perhatikan baik-baik, penghalang tadi berbahaya sekali. Kemudian ada penghalang yang lain atau tidak yang kami sebutkan sebelum-sebelumnya? Ada terburu-buru, tergesa-gesa dalam berdoa, itu sebab tidak dikabulkan doanya. Wah, anak sudah berdoa berkali-kali, berapa kali? Kalau cuma 100 kali ada, ada. 100 kali aja sudah ada doa, tapi nggak dikabul-kabulkan. Nah, ini namanya tergesa-gesa. Berdoa itu jangan dihitung-hitung. Yang namanya berdoa itu siapa yang diminta? Allah Subhanahu wa taala. Yakin tiga perkara tadi, iman dikabulkan di dunia, iman ditunda nanti di akhirat, iman antum dipalingkan dari kejelekan-kejelekan yang akan menimpa diri antum. Jadi nggak perlu antum ter terburu-buru. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan wala yazalu wala yazalu du'aul 'abdi yustajab malam yasta'jil. Atau kama qala Nabi sallallahu Artinya apa? Senantiasa doanya seorang hamba dikabulkan selama tidak tergesa-gesa. Akhirnya ada yang bertanya, "Ya Rasulullah, wa istijal?" Wahai Rasulullah, apa itu tergesa-gesa dalam berdoa? Orang berdoa kok terburu-buru itu apa maksudnya? Rasulullah mengatakan yaqulur rajulu qad da'utu kadza wa qad da'utu kadza falam ara yastajibu Ini. Ada orang yang berdoa mengatakan, "Aku sudah berdoa seperti ini, sudah berdoa seperti ini tapi enggak pernah melihat aku dikabulkan doanya." Nah ini. Ini biasanya sebagian orang ada yang kayak gini. Jangan. Enggak boleh kayak gitu. Berdoa terus. Berdoa terus barakallahu fikum karena doa itu di samping antum belum merasakan dikabulkan atau tidak ibadah. Mau salah ya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Ikhwan din azza wa jalla kita lihat berikutnya. Yakni ya'budu an yustajab lahu. Naam, yab'udu afan. Yab'udu an yustajab lahu. Maksudnya jauh untuk orang itu dikabulkan. Sebabnya apa tadi? Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram. Dia pun dikasih makan dari makanan yang haram. Jadi enggak ada barokahnya. Allah musta'an. Li'anna 'indahu hadil mawani' karena di sisinya ada penghalang-penghalang ini. Fadu'a la yuqbalu illa idza tawaffarat asbabu qabulihi. Maka doa itu tidak akan diterima kecuali kalau terpenuhi sebab-sebab dikabulkannya doa. Wantafat mawani'ul qabul dan terhilangkan penghalang-penghalang dikabulkannya doa. Fahada dalilun 'ala tahdzir minal haram. Ini menunjukkan dalil peringatan terhadap apa perkara yang haram hindari. Makanan nyari yang halal, walaupun nggak harus mewah. Minuman nyari yang halal, walaupun tidak harus mewah juga. Pakaian nyari yang halal, walaupun tidak harus mewah. Intinya yang halal itulah yang namanya thayyib. Innallaha thayyibun layak balu illa thayyiban. Thayyib itu kalau halal. Dan setiap halal pasti apa? Thayyib. Seperti itu. Naam. Al-khabith, jelek, itu sesuatu yang haram dan yang haram pasti jelek. Seperti itu kaidahnya. Naam. Kita lihat wa huwa min mafhumi qauli ta'ala ini merupakan yang dipahami dari firman Allah Subhanahu wa taala kulu minat thayyibat makanlah kalian dari makanan-makanan yang baik sudah kami jelaskan makanan yang baik adalah makanan yang halal kata beliau fal haramu la maka sesuatu yang haram jangan dimakan wal khabithu la yukal dan yang jelek pun jangan dimakan ini semuanya pembahasan dalam kitab apa fikih jadi kalau di sini bukan saatnya ya kita bahas panjang lebar Cuman dua kaidah kemarin yang kami sebutkan sebagai faedah ingat-ingat itu. Ha? Barakallahu fikum. Setiap hewan kulluma umira bi qatlihi hurima akluhu. Satu. Wa kullu wa kullu manuhiya an qatlihi hurima akluhu. Dua. Ana ulangi kaidahnya. Pertama, setiap hewan yang diperintahkan untuk membunuh haram untuk dimakan. Satu. Kulluma umira qatlihi hurima akluhu. hurima akluhu. Itu kaidah yang pertama. Setiap yang diperintahkan untuk membunuh apa? haram untuk dimakan. Seperti apa? Fuesika, hewan-hewan fasik. Raja wali, elang, amya. Kemudian apa? tikus, kemudian kalajengking, ular, kemudian apa lagi? Kalajengking sudah belum? Eh, raja anak raja wali, Raja wali sama elang hampir mirip ya. Kemudian ada yang mengatakan berlewat apa? Apa? Gagak tadi ya, tikus, kemudian apa? Kalajengking, ular. Paham ya? Jadi al-fawasikul khams itu ya lima hewan fasik itu. Itu diperintahkan membunuh, bukan mencari. Kalau anda sengaja mencari leng-leng atau leng-leng antum, lubang-lubang nyari kemudian bunuh ular itu malah enggak disyariatkan. Tapi kalau misalnya nemu, nah, berbahaya bunuh. Paham ya? Seperti itu ular, jengking, Nah, jengking itu macam-macam. Kalau antum lihat jengking, wah kasihan ini. Antum nanti sengat. Apalagi jengking besar ketonggeng namanya. <laughs> Allah musta'an. jengking besar apa namanya itu? Ketonggeng besar itu ada kan? Nah, itu berbahaya itu. Walaupun belum ada, belum pernah ada yang disengat tapi bahaya. Besar sekali itu ya. Yang jelas barakallahu fikum yang lima hewan fasik ini diperintahkan untuk membunuh bukan berarti kita mencari ya kalau misalkan ada dan kira-kira membahayakan bunuh Nah, ini haram dimakan. Itu kaidah yang pertama. Kaidah yang kedua, wa kullu nuhiya an kotsnihi hurima akluh. Dan setiap hewan yang dilarang untuk membunuh haram dimakan juga. Seperti apa? Burung hudhud. hut kemudian semut, kemudian lebah atau lala, eh, lebah atau apa? Tawon. Itu haram untuk dimakan. Mami ya? Nah, burung huti-hut kalau di sini nggak ada. Di Yaman sana banyak. Diaman di Yaman sana burung huti-hut banyak sekali. Nah, para barakallahu fikum kalau untuk gambarkan susah cuma jelas di atas kepala dan cenggernya gini. Paham ya? Nah, nanti kalau antum Yaman saksikan sendiri. Burung hudhud. Nah, burung hudhud itu burung apa itu? Burung yang berada di zaman Nabi Sulaiman saat itu. Yang terkenal apa? Burung hudhud. Paham ya? Nah, itu dilarang untuk membunuh. Tawon, lebah, itu hukum asalnya juga dilarang untuk membunuh. Semut juga dilarang untuk membunuh atau bikin sop semut misalkan. Haram. Paham ya? Kalau mengganggu bagaimana lain lagi urusannya. Kalau mengganggu antum boleh membunuh. Kalau yang ganggu cuma satu pak, yang bunuh satu pak. Jangan semua kaum tadi antum basmi semuanya. Namanya, Kecuali kalau semuanya mengganggu, boleh disingkirkan. Karena masuk dalam apa? Dafa, eh, daf'ul ada, menolak bahaya. Maksudnya ya, misalkan antum di kamar ada semut buahnya sekali, semut gatel lagi, semut yang kalau gigit gatel itu ya. Wah, ini dilarang untuk membunuh ini. Udah antum di situ aja dimakan semut. Paham ya? Nah, tapi antum harus paham, ini memang dilarang membunuh kalau tidak mengganggu. Tapi kalau mengganggu boleh dihalau. Kalau bisa dihalau tanpa bunuh silakan gitu loh. Apa maksudnya ya? Seperti tawon lebah misalkan, ada tawon endas yang besar itu ya. Apa istilahnya tawon endas apa istilahnya? Apa istilahnya Pak? Tawon yang besar itu loh, lebah. Kalau tawon yang besar? Apa istilahnya itu? <laughs> lah ba'as khair insyaallah. Kumbang ada sendiri, tawon ada sendiri yang besar itu ya. Nah, itu kalau antum wah ini dilarang bunuh nempel di sini misalkan larang dibunuh, akhirnya nanti malah justru menyengat, itu berbahaya. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Tahu ya? Jadi kalau membahayakan boleh dibunuh. Paham ya? Paham teman Yang dilarang membunuh tadi ada berapa hewan tadi? Yang dilarang untuk dibunuh. Apa saja? Semut, lebah, Burung apa tadi? Tweet-tweet. Apa? Hut-hut. Nah, burung hut-hut. Nah, burung hut-hut. Nah, itu perlu diperhatikan baik-baik itu ya. Ini sekedar cuplikan mengenai bahwasannya apa para fikum jangan sampai kita memakan makanan yang haram. Dua kaidah tadi ingat-ingat. Kaidah pertama apa Abdurrahman? Naam, kullu ma umira bi qatlihi hurima akluhu. Setiap hewan yang diperintahkan untuk membunuh haram untuk dimakan. Yang kedua, nan kullu ma an qatlihi hurima akluh. Setiap hewan yang dilarang untuk membunuh haram pula dimakan. Mahum. Nah, ada kaidah yang lain cuman bukan di sini pembahasannya. Kita lanjutkan. Wallahu jalla wa ala ahalla lana tayyibat wa harrama alaina al khabais Dan Allah Subhanahu wa taala, na barakallahu fikum, Eh, telah menghalalkan bagi kita semuanya at tayyibat makanan-makanan yang baik, minuman-minuman yang baik dan mengharamkan bagi kita semuanya makhaba'is, sesuatu yang jelek atau keji. Nah, barakallahu fikum. Sudah kita lewati kemarin ya. Baik ataupun jelek itu ada yang kembali ke zatnya, ada yang kembali pada apa? Cara menghasilkannya. Ya kan kemarin? Cara menghasilkannya. Seperti misalkan barakallahu fikum madu bagus enggak madu? Antum ah, madu bagus enggak? Madu bagus, halal dan bahkan ada obat di dalamnya. Tapi kalau madu nyuri, paham ya? Jadi haram karena dihasilkan dari sesuatu yang apa tadi? Sesuatu yang tidak benar tadi itu. Sesuatu yang tidak na'am barakallahu fikum halal tadi itu. Allah musta'an. Kita lihat. Wal insanu alladhi yad'u Allah yaf'alu asbaban ijabah. Dan manusia seseorang yang dia berdoa kepada Allah sudah melakukan sebab-sebab dikabulkan wa yatajannabu asbaba man'il qabul dan dia sudah menjauhkan diri dari sebab-sebab terhalangnya untuk dikabulkan doa, falaisal maqsudu annaka tad'u faqat. Bukan yang diinginkan itu kamu berdoa saja. Bala budda ma'ad du'a bersamaan dengan doa tersebut apa? Anta'mala asbabal ijabah. Perhatikan baik-baik ini. Engkau melakukan sebab-sebab dikabulkannya. Paham ya? Nah, jadi kalau cuma berdoa tok banyak orang berdoa, tapi sebab dikabulkannya dilakukan atau tidak? Apa maksudnya itu? Nah, jadi berdoa itu orang berdoa banyak. Cuman kalau dia nggak tahu sebab-sebabnya, ya sia-sia gitu loh. Kita harus tahu waktu-waktu dikabulkan doa. Seperti antara adzan dan iqamah. Kemudian nah barakallahu fikum seperti ke malam terakhir ketika safar itu masuk dalam kategori dikabulkannya doa. Insyaallah taala. Kita lihat berikutnya. Wa tatajannaba asbabal khirma khirman dan hendaknya dia menjauhkan Eh, menjauhkan diri sebab-sebab diharamkannya apa? Diharamkannya untuk dikabulkan doa tadi. Hada huwal maksud. Inilah yang diinginkan. Mahum ya? Jadi kalau Anda berdoa ingat baik-baik. Yang aku makan ini halal atau haram, gitu paham ya? Karena pengaruhnya besar. Naam. Hal ini kata beliau di sini. Jadi kesimpulannya, Naam kata beliau di sini, barakallahu fikum hafizakumullah Orang ketika berdoa bukan semata-mata berdoa saja tapi harus melakukan sebab-sebab dikabulkannya doa. Sebab-sebab dikabulkannya doa dan menjauhkan diri dari perkara-perkara yang apa? Seseorang diharamkan untuk untuk dikabulkannya doa tersebut. Nah, Allah musta'an. Ada pun yang berikutnya insyaallah taala sebagai penutup juga terhadap hadis yang ke-10 kita tunda pada pertemuan yang akan datang biidznillah subhanahu wa taala nasallaha azza wa jalla an yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbuhullahu wa yardah rabbil alamin